terutama di waktu subuh kok subuh subuh itu kan awal ya, dari hari yang akan kita jalani kalau mengawali hari dengan melangkah ke masjid maka langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh dengan keberkahan Amin. jadi sebelum melangkah kemana-mana langkahkan dulu kaki kita untuk sholat berjamaah ke masjid ke musola nonton ya soalnya kita prihatin akhir-akhir ini kalau lagi subuh masjid musola di mana mana itu ya Allah termasuk ini siwalan panji tapi ya, juga nanya iwan ayo no ayo meni subuh ayo tete no masjidmu tak ada yang diwomi tambah eh patuh ikun ini telu siji waktu siji mengi siji menceng Jadi sini masjid itu remek tok. kalau maghrib bisa nih masih mending ya lumayan soalnya oh orang Islam itu jadi subuh gak sholat zuhur gak sholat asan gak sholat tapi lek maghrib apa bisa dong tuh. ini orang Islam yang mereka obat perlu mix gitu. itu sholat yang bisa sampai maghrib subuh nih ya Allah makanya bu Lek gelek mantu iku gelek sing rutin. Salat subuh nduk masjid. Pokoke lek sing aktif rutin sregep salat subuh nduk masjid sama mek mantu mesti barokah mesti bener. Amin. Amin. Iki duwe rencana ya. Duwe rencana. Mene kate jamaah subuh nduk masjid. Apa mau monggo cuma pertanyaan kuat pirang dino kok. Sajam. Ini ukurannya rutin kok ukurannya aja. Lo di gundi angel gak tapi lagi walang panji gak repot. Temennya gak mantu sing ukurannya rutin serkep sholat subuh sama di masjid mesti oleh di walang panji Cuma umurnya kita mulu luru. Roto-roto sing jamaah masuk gue ya sak menunggu menu iki. Sakal. Bu. Bu. Ini takon nih ya, kayak remaja-remaja wonten boten sing duwe anak wis remaja ya. rumah azan subuh ya tangi wan digugah itu tangi cuma ngalih nggon wonten boten? nggih Areng lumpuh lho ngene iki kan Iku asline Bu salah tangi, Sing salah sapa? Wong tuwae, terutama ibuke. Ya apa? Tak eling elingno sampean nek gak percaya. ini kesalahane sampean. Biyen anak sampean sik bayek. kurungu tate subuh itu, kurungu tarhim ke masjid. Ya mesti masa tarhim ke kuburan. Aduh. Ya iku kata bantah Menjelang subuh itu loh. Apa ono tarhim? Assalamualaikum. ada dirasani cek enake suarane ojo ngono. Anjene asline wis enak. Oh salone. Ayo eh, coba kon mung gak ora. Oh? Ayo. Iku lek luwih enak kon peken oleh kutu kon. Iya. Coba enak di kongkong keramah jadi aku. Ya mau ya kalah karung si walan panji. Apa? Eh, kerungu taras ibu yang ini ya. Anak musim cek bahaya itu melek. Iya, tangannya ketawa-ketawa si gila mandal mandal Apa, apa, apa, apa, apa. Ayo ngomong apa persis. dikai contoh itu ya gampang dipahami sama palsu ya, eh, anakmu biar melek meniku taman jarno melek dilatih sik kulino melek subuh tekan isu tak sampean keloni mana sik turu mana? eh nah, sampean keloni mana, sik turu mana kan Makanya saiki dadi liung ini ini Cocok. Wah, lu melek malah bubuh maneh nak. cek subuh iki mana dhisik iki cek turu mana mangane sampai gerang-gerang ini eh ayam subuh yo krungu yo melek tapi melungker mana gagah ganteng gagah kuat ngangkat beras sak karung lu kuat tapi yo wayah subuh ngangkat kemul gak kuat iki salah sampe ya mesti nek bu ya yo melek subuh biar ngono iku yo pilate cek kuli nomel le sama gak wano tuli nanti di hutan tak kintung kintang kintung ada hmm. pinter coba tangi ya nak ya cok dati gubernur ngono cok dati kapolda gak cuma kompol pangkat tapi kincang ya nak ya arek soleh akhirnya sampai tua yang kulino oleh tubuh melek sampai isu kirim rem kayak bisa turu ya, itu pendidikan kan karakter itu terbentuk mulai dari bayi ini pun enggak oh kadang ah sampai api melek malah kiopo ya, cara iso turu kadang ya Allah dilotek pentil <laughs> arek terus semua oh, bebek bobek bisa dilotek pentilmu yang bapak lelah. nekno nang bibine ngono lho ambek anak tangga oh repo berarti ijen di tengah ora-ora <laughs> berarti ngono kono ketua suku blekok <laughs> misalnya itu pak guru mau ini eh, nang tonggo nang sopo ngono lah api ya lari ngurus rodo gede ya kena di jam masa bantah <laughs> sambutan panitia, sambutan ketua remaja, sambutan PLT kepala desa. Mau apa? Dan rame karo kapolsek gak kon udah no sambutan desa. Mek aja tak tinggal boleh, ya, aku wis teko yo ya wis. Liyane kat kabeh ngono lho. Kuwi sing kate dirungono jamaah aku dudu sambutan-sambutan. utane nggo tak arep ngono. Oh, soalé sing sing sing ceramah burung teko ya diisi sambutane singkat sederhana singkat situ ono ae. Lah pokoke sapa sing pangkate dhuwur dhewe kaya ngene iki mesti Pak Camat sing sambutan. Ngono. Camat ya rawe teko kapol teko ndi teko mesti kaya kapol sek menae. Lurae bate, RT bate. Ini dokumen acara itu ya, ono lurah, ono camat, ono bupati, ono gubernur. Tim sambutan Pak Gubernur. itu tamat gak usah ngeyel cacat ono gubernur tamat sambutan selamat datang pak gubernur paling cuma ngomong tok ngono lho kate lapo acara ini nih pet pet lho waktu untuk sambutan diisi ceramah kan lebih seneng wong wong yang ngono kuwi ceramah enak Wong wonge kadang-kadang ngono kok kabeh kepengin tampil, terus kate lapo nek tampil. Paling dinteng malah itu malah arek-arek malah bengok-bengok. Suwe-suwe. Isi nang. Wes yo yo yo.